Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kita melanjutkan seri tauhid pada materi yang lalu sudah dijelaskan tentang talazum bainaz zahir wal batin dan materi pada kesempatan hari ini adalah tentang Eh, <clears throat> maslahat alasan maslahat atau darurat bukan alasan yang melegalkan kemusyrikan atau kekafiran. Permasalahan ini sangat penting karena banyak sekali orang eh, para aktivis yang jatuh dalam kemusyrikan, kekafiran dengan alasan maslahat dakwah, dengan alasan maslahat umat dan seterusnya. Dan hal ini alasan ini juga kadang membuat sebagian para ikhwan merasa berat untuk mengkafirkan orang-orang para aktivis yang melakukan kemusyrikan atau kekafiran dengan alasan maslahat penegakan syariat, maslahat umat, maslahat dakwah. Nah, sekarang kita akan bahas bahwa Eh, maslahat alasan maslahat dakwah atau maslahat perjuangan atau maslahat eh, pergerakan atau maslahat umat atau bahkan dorurat itu bukan alasan yang melegalkan kemusyrikan atau kekafiran justru orang yang melakukan kemusyrikan syirik akbar dengan alasan maslahat dakwah atau maslahat pergerakan atau perjuangan atau maslahat umat atau maslahat penegakan syariat dia itu orang kafir dan di sini akan saya tuturkan penjelasan-penjelasan dari nas-nas Al-Quran dan e, seterusnya. Sebelumnya harus kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mengetahui segala apa yang akan terjadi. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengecualikan orang yang mukroh dari ponis kafir, dan tidak mengecualikan orang yang alasan maslahat dakwah karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dibisikkan oleh manusia. Allah mengetahui bahwa nanti akan ada orang yang beralasan maslahat dakwah, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan hal itu sebagai hal yang melegalkan kemusyrikan, kekafiran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." dalam surat Al-Mulk apa Allah yang, mencipta, yang menciptakan itu tidak mengetahui sedangkan dia adalah zat yang Al-Latif yang maha lembut Al-Khabir yang lagi maha mengetahui. Ya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan menimpa umat Islam berupa kesulitan, kesulitan banyak umat yang akan hidup di negeri kafir, akan munculnya berbagai macam sistem syirik tapi Allah Subhanahu wa taala tidak melegalkan sedikit pun kemusyrikan dengan dalih maslahat. Dan Allah hanya mengecualikan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya teguh dengan tentram dengan keimanan. Allah juga mengatakan walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu dan kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwa manusia itu. Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan manusia dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang akan dibisikkan oleh jiwa jiwa manusia baik zaman awal penciptaan manusia ataupun di masa mendatang seperti zaman sekarang. Allah mengetahui nanti akan ada orang yang melakukan kemusikan dengan alasan maslahat dakwah, alasan maslahat penegakan syariat. Allah mengetahui karena Allah mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwa manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak melegalkan, tidak mengecualikan dari vonis kafir orang yang melakukan kemusikan dengan alasan maslahat dakwah. Kemudian di dalam asar Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi awla bil mashi min a'lahu." Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi. Seandainya din ini berdasarkan akal, tentu bawah sepatu lebih utama diusap daripada atas sepatu. Dan sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah SAW mengusap atas sepatu. Hadis Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Di sini Ali radhiyallahu taala anhu menjelaskan bahwa seandainya agama itu yang menjadi patokannya akal, tentu ketika dalam masul khufa ini yang diusap itu adalah bawah sepatu karena yang kotor yang langsung Eh, terkena tanah atau kotoran. Akan tapi karena din ini berdasarkan wahyu, berdasarkan nakli, maka tidak mengacu kepada akal dan Ali menjelaskan bahwa saya melihat Rasulullah SAW mengusap atas sepatu dalam masul khufain yang diusap itu adalah atas sepatu bukan bawah sepatu. Sehingga di dalam din ini kita harus ittiba bukan mengada-ada. Ittabi'u ma unsila ilaikum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian dan jangan kalian mengikuti pemimpin selainnya, mengikuti rujukan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam din ini kita jangan akal-akalan. Kalau dengan akal-akalan, coba kita bayangkan bahwa kemusyrikan itu, kekafiran itu adalah lebih tinggi daripada membunuh lebih tinggi daripada berzina, lebih tinggi daripada memukul orang. Kalau seandainya berdasarkan logika akal, bila Allah Subhanahu wa taala melegalkan kemusyrikan kekafiran karena dipaksa dalam ikrah mulji, ilaman ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya teguh tentam dengan keimanan. Di sini Allah melegalkan kemusyrikan di saat mukroh dengan mukroh yang mulji. Kalau seandainya berdasarkan logika bahwa kemusyrikan itu adalah lebih tinggi daripada membunuh, e, memukul atau berzina. Bila saja kemusyrikan, kekafiran yang merupakan dosa yang e, lebih besar daripada membunuh, memukul atau berzina dibolehkan saat mukroh, berarti kalau berdasarkan akal berarti yang lebih rendah daripada Eh, kemusyrikan atau kekafiran lebih dibolehkan lagi. Itu kalau seandainya berdasarkan logika. Akan tapi dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala bahwa membunuh, berzina, memukul itu tidak boleh walaupun dalam kondisi mukroh yang ikroh mulji. Tapi kekafiran, kemusikan ketika ikroh mulji Allah subhanahu wa ta'ala membolehkannya. Jadi dalam din ini hal membolehkan sesuatu yang dilarang bukan berdasarkan akal. Sebagian orang menyandarkan ketika melakukan perbuatan yang dilarang dengan alasan innamal a'malu bin niat amalan tergantung niatnya. Padahal tidak demikian. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi boleh kecuali dengan dalil khusus. Sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi boleh kecuali dengan dalil khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Kemusyrikan, kekafiran adalah hal terlarang dan Allah membolehkannya ketika dalam kondisi mukroh illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kita membolehkan saat kondisi mukroh melakukan kemusyrikan kekafiran. Kenapa? Karena ada dalilnya. Allah mengharamkan babi, darah, bangkai. Dan ketika kondisi darurat, kondisi darurat tidak ada makanan kecuali itu, maka diruksohkan untuk memakan bangkai atau darah atau babi. Kenapa? Karena ada dalilnya. Karena ada dalil yang membolehkan memakan hal tersebut ketika kondisi darurat. pemanit turra, kan? pemanit turra. Ketika kondisi darurat. Jadi sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi boleh bukan karena niat yang baik, tapi menjadi boleh dengan sebab ada dalil khusus. Ini yang harus kita pahami. Adapun di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Eh, maslahat dakwah itu tidak menjadi alasan untuk melegalkan kekafiran adalah diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 73 sampai 75 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilaika litaftari 'alaina ghaira wa idzal khalila walaula an sabbatna kalaqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila idzal la'adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamati thumma la tajidu laka alaina nasira Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 73 tersebut dan mereka hampir saja memalingkan engkau Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Agar engkau mengada-ada yang lain terhadap kami. Dan jika demikian, tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia. Dan sekiranya kami tidak meneguhkan hati Muhammad, tentu kamu sudah cenderung kepada mereka dengan kecenderungan yang sedikit jika demikian, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini dan berlipat ganda setelah kamu mati. Dan engkau Muhammad tidak akan mendapatkan seorang penolong pun terhadap kami. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in kadu la yaftinunaka 'anil awhayna ilaik. Hampir saja mereka memalingkanmu Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Imam Asyuti di dalam Lubabun Nukul menyebutkan di antara uh, sebab nuzul ayat ini, di antaranya karena ada beberapa sebab nuzul, di antaranya adalah bahwa orang-orang kafir Quraisy, para pembesarnya, datang kepada Rasulullah SAW menawarkan kepada beliau untuk apa? Beliau menyentuh berhala mereka menyentuh berhala mereka walaupun dengan ujung jari dan mereka menjanjikan kalau Rasul melakukan hal itu mereka akan masuk Islam. Mereka menjanjikan itu. Jadi meminta dari Rasulullah SAW untuk mengusap berhala walaupun dengan ujung jari, mengusap berhala sekedar mengusap ya itu bukan kekafiran, bukan syirik akbar, tapi di sini mereka e, meminta dari Rasul untuk melakukan hal itu dengan jaminan kalau seandainya Rasul e, melakukannya, tentu mereka akan masuk Islam. Nah, e, bujukan mereka ini karena Rasulullah SAW sangat menginginkan mereka untuk masuk Islam, makanya beliau pernah berpaling dari Abdullah ibnu Umi Maktum saat beliau memfokuskan kepada para pembesar Quraisy dengan harapan kalau para pembesar masuk Islam nanti mereka masyarakat akan ikut masuk Islam juga. Nah di sini para pembesar menawarkan kepada Rasulullah SAW untuk apa? Untuk um, apa? Minta untuk mengusap berhala dengan jaminan mereka akan masuk Islam. Nah di sini hampir saja cenderung permintaan mereka apa Dia kan? Akan tapi Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini dan di situ disebutkan dalam uh, eh, al tersebut bahwa terbesit apa uh, untuk melakukan hal itu dengan anggapan bahwa melakukan hal itu tapi hati tetap mengingkari. Ini ingat perbuatan ini bukan kemusyrikan, bukan kekafiran yang yang jelas. Paling jatuh dalam hal yang haram. Tapi ketika ini terbesit, maka turun firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan hampir saja mereka memalingkanmu Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Supaya kamu mengada-ada dusta atas nama kami. Dan kalau kamu melakukannya tentu mereka menjadikan kamu sebagai sahabat setia. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hampir saja mereka memalingkan Rasulullah SAW dari apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepadanya. Dan di ayat-ayat yang berikutnya 74 75-nya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seandainya Allah tidak meneguhkan rasul di atas hal itu tentu apa cenderung kepada mereka dengan cenderung yang sedikit saja dan kalau seandainya melakukannya cenderung yang sedikit tentu Allah menimpakan azab lipatan azab di dunia dan setelah kematian bila saja di sini melakukan perbuatan yang haram yang tidak sampai kepada kemusyrikan, kekafiran dengan alasan maslahat dakwah, ada keinginan supaya para pembesar Quraisy itu masuk Islam dan melakukan hal tersebut, mengusap berhala itu dengan tetap hati mengingkari, itu mendapatkan teguran yang keras dan pedas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwa alasan maslahat dakwah itu tidaklah dibenarkan menjadi legalitas untuk melakukan kemusyrikan, kekafiran. Bila tadi saja mengusap berhala yang tidak sampai kepada kemusyrikan, kekafiran, bila dilakukan walau dengan hati tetap mengingkari tapi untuk maslahat dakwah, Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan lipatan azab di dunia dan di akhirat. Maka bagaimana dengan orang yang melakukan kemusyrikan masuk dalam sistem demokrasi jadi anggota parlemen jadi anggota dewan dengan alasan maslahat dakwah dengan alasan ingin memperjuangkan Islam. Alasan hati mengingkari tadi juga ketika mengusap berhala hati tetap mengingkari. Terus juga ada jaminan dari pembesar Quraisy untuk masuk Islam. Kalau para togut sekarang tidak ada memberikan jaminan bahwa kalau seandainya para aktivis Islam masuk dalam parlemen, bahwa hukum Islam akan ditegakkan, tidak ada jaminan seperti itu. Maka ini menjadi dalil bahwa alasan maslahat dakwah itu bukanlah alasan yang melegalkan kemusikan, justru itu menjadi sumber ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 65 ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين dan sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu apa yang diwahyukan lain asyrakta la yahbatanna amaluka sesungguhnya seandainya kamu Muhammad berbuat syirik tentu hapuslah amalanmu dan kamu tergolong orang-orang yang rugi di sini seandainya kamu melakukan syirik, tentu hapus amal amalanmu dan kamu tergolong orang yang rugi. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ketika menjelaskan makna la ilaha illallah dan beliau e, menjelaskan ayat ini di dalam kitab Majmu'atul Rasail wal Masail An-Najdiyah beliau menjelaskan bahwa para ulama tafsir semua sepakat tentang penafsiran ayat ini bahwa itu turun berkenaan dengan permintaan kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW untuk apa? Untuk mengucapkan ucapan suatu ucapan kekafiran dengan jaminan kalau Rasul mengucapkannya mereka akan masuk Islam. Ya di sini orang kafir Quraisy meminta dari Rasulullah SAW untuk mengucapkan suatu ucapan kekafiran sekali saja walaupun hati tetap mengingkari dan tetap membenci apa yang diucapkan itu, tapi mengucapkannya dalam rangka menggiring orang-orang Quraisy supaya masuk Islam, maka turun ayat ini. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya kamu berbuat syirik, tentu hapuslah amalanmu dan kamu tergolong orang yang rugi. Bila saja Sayyidul Muwahhidin bila mengucapkan suatu ucapan kekafiran dengan tujuan maslahat dakwah dan hati tetap mengingkari mendapatkan ancaman yang sangat pedas itu keterhapusan amalan dan di akhirat termasuk orang yang rugi sedangkan amalan tidak hapus kecuali dengan sebab orang menjadi musyrik atau kafir maka apa bagaimana dengan orang yang selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan dalil bahwa alasan maslahat dakwah itu apa tidak menjadi legalitas untuk melakukan kemusyrikan justru orang yang melakukan kemusyrikan dengan alasan maslahat dakwah itu adalah orang kafir orang musyrik dan kita tidak boleh segan-segan dari menyematkan ponis kafir musyrik kepada orang yang masuk dalam sistem demokrasi dengan alasan apa maslahat dakwah maslahat perjuangan Orang menjadi ansor togut dengan alasan apa maslahat bisa membantu saudara-saudara ya dalam pergerakan umpamanya. Tapi dia menjadi ansor togut menegakkan hukum togut kan banyak sekarang orang membiarkan ya e, kamu jangan keluar di situ aja ya, eh, nggak uh, apa-apa melakukan kamu menjadi penegak hukum takut karena bisa manfaat buat kami itu apa itu melegalkan kemusikan dengan alasan apa? Maslahat. Itu diantara dalamnya surat Az-Zumar ayat 65 dan penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab yang menjelaskan bahwa para ulama tafsir tentang ayat ini kaitan dengan permintaan dari orang kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW untuk mengucapkan suatu ucapan kekafiran dengan sekali saja dengan jaminan mereka akan masuk Islam dan Allah Subhanahu wa taala tidak memperkenankan hal ini dan justru mengancam kalau seandainya hal itu dilakukan maka hapus amalan dan di akhirat termasuk orang yang yang rugi. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala wal fitnatu asyaddu minal qatl dalam ayat yang lain, wal tu akbaru minal qatli. Fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Fitnah lebih besar daripada membunuh. Apa yang maksud fitnah di sini? Imam Mujahid, Sa'id ibn Jubair, Ikrimah, dan Al-Hasan, dan eh, ulama-ulama uh, lain mengatakan tentang ayat wal fitnah tu asyaddu minal qatli. Mereka mengatakan Wasyirku asyaddu minal qatli. Syirik itu lebih dahsyat daripada membunuh. Syirik itu lebih dahsyat daripada membunuh. Karena kaitan, ayatnya kaitan diantaranya yang wal fitnatu akbar minal qatli kaitan dengan para sahabat Rasulullah yang e, membunuh orang e, berperang di bulan haram. Dan orang-orang kafir Quraisy mencemoohkan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah menurunkan e, di antaranya ayat ini bahwa fitnah bahwa kemusyrikan mereka, penghalang-halangan mereka terhadap manusia dari jalan Allah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan yang dilakukan di bulan haram. Di sini bahwa kemusyrikan itu lebih dahsyat dosanya, lebih dahsyat kemungkarannya daripada membunuh. Syekh Ibnu Sahman di dalam Eh, risalah tentang makna togut, beliau mengatakan tentang ayat tersebut, Al-fitnatu hiyal kufru. Falawiq tatalatil badiyatu wal hadiratu hatta yadhabu lakana ahwana indallahi min an yansibut fil ardi tagutan yahkumu bi khilafi syariatil Islam. Fitnah itu adalah kekafiran. Sama tadi kan fitnah adalah kemusyrikan. Seandainya penduduk pedalaman dan penduduk perkotaan mereka perang saudara bunuh-bunuhan sampai musnah seluruhnya sampai mereka musnah mati semuanya tentu itu lebih ringan di sisi Allah daripada mereka mengangkat di muka bumi ini togut yang memutuskan hukum dengan selain syariat Islam. Di sini Syekh Sulaiman Ibn Sahman menjelaskan bahwa seandainya penduduk kota yang muslim dan penduduk desa yang muslim perang saudara, bunuh-bunuhan sampai mati semuanya, itu lebih ringan di sisi Allah daripada mereka e, apa mengangkat togut untuk menyelesaikan pertikaian mereka yang memutuskan berdasarkan hukum buatan manusia. Lihat di sini, seandainya orang seluruhnya terbunuh, itu lebih ringan di sisi Allah daripada apa? mereka semua selamat tapi mengangkat togut yang memutuskan pertikaian mereka dengan hukum buatan. Lihat di sini, seandainya orang jadi selamat, ya fisiknya tidak mati karena perangnya selesai, berhenti dengan sebab ada e, mereka mengangkat togut yang memutuskan dengan hukum buatan sehingga perang saudara menjadi selesai. Itu apa? Ini lebih dahsyat ya dosanya daripada apa? mereka terus berperang sampai musnah seluruhnya. Jadi fitnah itu, syirik itu lebih dahsyat, lebih baik mati. Jadi kematian di atas maksiat tadi membunuh eh, muslim itu lebih ringan dari eh, selagi dia bertauhid lebih ringan daripada apa? Selamat fisik tapi di atas kekafiran. Makanya istilah apa? Kacau balau di atas tauhid tapi itu lebih lebih baik daripada apa? Kondisi nyaman tentram di atas kemusyrikan. Ini apa? Maslahat tadi untuk e, maslahat umat supaya umat ini tidak bunuh-bunuhan kita ngangkat punya orang e, pihak yang bertikai tersebut mengangkat togut yang memutuskan berdasarkan hukum buatan. Itu apa? lebih baik mereka meneruskan peperangannya daripada mengangkat togut itu. Dan harus dipahami bahwa orang ketika mengucapkan kekafiran dengan alasan maslahat dakwah, berarti dia mengucapkan kekafiran itu tidak disertai apa? keyakinan hati. Tidak disertai keyakinan hati. Sedangkan orang yang mengucapkan itu hanya ada dua kemungkinan dia serius mengucapkannya atau dia main-main mengucapkannya. Orang yang mengucapkan kekafiran hanya ada dua kemungkinan. Orang yang mengucapkannya karena main-main. Jadi selagi dia itu tidak dipaksa, sengaja mengucapkannya hanya ada dua kemungkinan. Orang itu mengucapkannya apa? Serius. Bisa jadi main-main. Dan ketika mengucapkan kekafiran atau melakukan kekafiran dengan alasan maslahat dakwah tidak lepas daripada dua kemungkinan ini. Dia mengucapkannya dalam rangka main-main saja, mengucapkannya atau memang serius. Kalau serius berarti dari hati. Nah, tadi kan sedangkan orang yang mengklaim untuk maslahat dakwah hatinya mengingkari berarti dia saat mengucapkan adalah main-main. Imam Ibnu Nujaim Al-Hanafi mengatakan dalam kitab Al-Bahrul Ra'iq juz 5 halaman 134 dan mengatakan inna man takallama bi kalimatil kufri hazilan aw la'iban kafara indal kulli la ibrata bi'tiqadihi Sesungguhnya orang yang mengucapkan kalimat kekafiran seraya apa hazilan bercanda aw iban atau bermain-main kafara indal qul. Maka dia kafir menurut seluruh para ulama. Dan tidak dianggap keyakinannya. Di sini Imam Ibnu Nujem menjelaskan bahwa seluruh ulama sepakat bahwa orang yang mengucapkan kekafiran dalam rangka bercanda atau bermain-main itu kafir dan masalah keyakinan tidak dihiraukan, tidak dianggap keyakinannya. Sedangkan tadi orang yang mengucapkan kalimat kekafiran dalam rangka maslahat dakwah itu orang yang main-main atau bercanda mengucapkannya. Tidak serius. Di sini apa? Kafir menurut seluruh para ulama dan e, klaim keyakinannya tidak dianggap. Syekh Sulaiman Ibnu Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahab mengatakan dalam kitab Ad-Dalail ajma'al ulama ala anna man takallama bi kalimatil kufri hazilan annahu yakfur fa kaifa biman azharal kufra khaufan wa tama'an fid dunya Para ulama telah sepakat bahwa orang yang mengucapkan kalimat kekafiran karena apa? bermain-main maka dia itu apa? kafir. Maka bagaimana dengan orang yang menampakkan kekafiran karena takut atau ingin dunia. Di sini Syekh Sulaiman Ibnu Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahab menjelaskan ulama sepakat bahwa orang yang mengucapkan kalimat kekafiran eh, seraya bermain-main atau bercanda itu kafir. Sedangkan orang yang mengucapkan kekafiran atau melakukan kekafiran dengan alasan maslahat dakwah itu adalah mengucapkannya apa? Tidak serius, main-main. Karena tidak disertai hati. Tadi kan kata dia. Sedangkan yang tidak disertai hati adalah main-main atau bercanda. Dan di sini tadi Ibnu Nujem eh, menyebutkan bahwa itu kafir menurut seluruh ulama. Syekh Sulaiman Ibnu Abdullah mengatakan ulama ijma bahwa orang yang mengucapkan kekafiran secara bermain-main adalah kafir juga. Imam Ibnu Arabi dalam kitab Ahkamul Quran juz 4 halaman 353 beliau mengatakan la yakhluwanna an yakuna ma qaluhu min zalika jiddan aw hazalan wa huwa kayfama kana kafara wa huwa kayfama kana kufrun apa yang mereka ucapkan dari ucapan-ucapan kekafiran itu tidak lepas daripada apa? Mereka mengucapkannya serius, jid, serius, atau hazalan atau main-main, bercanda. Wahwa dan pengucapan hal itu bagaimanapun keadaannya adalah kekafiran. Di sini Imam Ibnu Arabi mengatakan bahwa kalimat kekafiran yang diucapkan orang itu tidak lepas antara mengucapkannya itu serius disertai hati atau mengucapkannya dalam rangka bercanda, bersenda gurau, main-main tidak disertai hati. Kata beliau, bagaimanapun keadaannya baik mengucapkannya serius ataupun bercanda, bermain-main seperti orang yang dengan alasan maslahat dakwah mengucapkan kekafiran atau melakukan kekafiran, maka apa? Kafir. Ucapannya merupakan kekafiran dan orangnya orang kafir. Jadi dalam Islam itu bahwa e, sesuatu yang dilarang, sesuatu yang dilarang tidak bisa dibolehkan dengan niat yang baik atau dengan anggapan bahwa hal itu bisa bisa membawa membantu dalam e, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti banyak orang yang melakukan perbuatan e, yang tahu dia itu, itu hal itu haram tapi dengan anggapan kalau saya mendengarkan ini itu bisa membuat saya semangat gitu kan, untuk beribadah. Orang tahu musik itu haram. Terus apa? Terus dia e, mengatakan bahwa musik ini membuat saya semangat untuk beribadah kalau habis mendengarkan musik atau membuat saya hati saya e, lembut sehingga saya bisa menangis dengan mendengarkan lantunan musik itu apalagi e, apa liriknya kalimat-kalimat apa zikir tapi disertai musik membuat hati luluh nah, tidak boleh orang melakukan perbuatan eh, yang dia tahu itu adalah haram dengan anggapan bahwa itu bisa membantu dia untuk e, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab e, eh, Al-Fatawa di 14 halaman 474 mengatakan amal insanu fi nafsihi fala yahillu an yaf'ala alladhi ya'lamu annahu muharramun li dhannihi annahu yu'inuhu ala ta'atillah. Adapun orang pada dirinya maka dia tidak halal melakukan sesuatu yang dia ketahui itu haram dengan anggapan bahwa hal itu bisa membantu dia dalam ketaatan kepada Allah. Jadi Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa orang tidak boleh apa tidak boleh melakukan sesuatu perbuatan yang dia tahu itu haram dengan anggapan bahwa hal tersebut kalau dia lakukan bisa membantu dalam e, ibadah atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga beliau mengatakan di dalam Fatwa Al-Kubra, al Fatwa Al-Kubra juz 6 halaman 86 beliau mengatakan innahu la khilafa bainal muslimin annahu la yajuzul amru walal iznu fit takallumi bi kalimatil kufri li ghardin minal agrad bal man takallama biha fahuwa kafirun illa ayyakuna mukrahan fayatakallamu bilisanihi wa qalbuhu mutmainnum bil iman Sesungguhnya tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin bahwa tidak boleh memerintahkan dan tidak boleh memberikan izin untuk mengucapkan kalimat kekafiran karena untuk suatu tujuan tertentu. Akan tapi barang siapa yang mengucapkan kekafiran maka dia itu kafir. Kecuali bila dia itu orang yang dipaksa. Terus dia mengucapkan dengan lisannya sedangkan hatinya teguh dengan keimanan. Di sini Syekhul Islam Ibn Taymiyah menjelaskan bahwa tidak ada perselisihan di antara uh, ulama kaum muslimin bahwa tidak boleh uh, memerintahkan melakukan kekafiran, tidak boleh memberikan izin melakukan atau mengucapkan kekafiran dengan alasan untuk tujuan tertentu. Ligordin minal agrod. Dan beliau menjelaskan orang yang mengucapkan kalimat kekafiran untuk suatu tujuan, walaupun tujuan-tujuan baik, maka apa? Kafir. Yang diuzur hanya apa? Orang yang mukroh, orang yang dipaksa. Dengan syarat hatinya teguh dengan keimanan. <clears throat> Jadi di sini orang yang mengucapkan kalimat kekafiran dengan alasan tujuan tertentu itu apa? Di antaranya tujuan tertentu maslahat dakwah, maslahat penegakan syariat. Kita kalau masuk parlemen bisa menegakkan syariat lewat parlemen bisa berjuang lewat parlemen. Itu kan untuk tujuan tertentu. Ini apa? Orang yang melakukan kemusyrikan atau kekafiran dan untuk tujuan tertentu, maka kafir. Kecuali orang yang mukrah wa qalbuhu mutmainun bil iman. Sedangkan hatinya teguh tentram dengan keimanan. Dikarenakan eh, yang namanya kemusyrikan itu tidak pernah Allah Subhanahu wa taala membolehkannya dalam ajaran nabi manapun. Baik dalam kondisi darurat maupun dalam kondisi bukan darurat. Allah hanya merukhsahkan mengucapkan kekafiran, melakukan kekafiran hanya pada kondisi ikrah saja. Sedangkan maslahat itu bukan ikrah. Karena sebagian orang kadang akal-akalan mengatakan bahwa e, masuk parlemen juga ini mukroh. Karena kalau seandainya kita tidak masuk parlemen, nanti parlemen akan dikuasai sama orang-orang kafir asli. Nanti mereka akan menguasai pemerintahan, terus mereka melakukan pembantaian kaum muslimin sehingga membunuh kaum muslimin. Kan itu ujungnya jadi ikroh. Itu apa? Anggapan karena anggapan mereka seperti itu dengan alasan apa? Ikroh, padahal bukan ikroh. Siapa yang nyuruh dia masuk parlemen? Siapa yang maksa dia masuk parlemen apakah dia dipaksa justru atau dia justru mendapatkan gaji dan bayaran yang menyebabkan kaum muslimin dibantai sama orang-orang kafir karena apa justru mereka lah penyakitnya karena mereka yang telah membius masyarakat dari syariat jihad memerangi para tauhid dan kaki tangannya dan mereka mencukupkan diri dengan masuk parlemen dengan alasan apa jihad dusturi alasan maslahat دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله dalam مجموعة الفتاوى جزء 14 halaman 476 beliau mengatakan فإن الشرك والقول على الله بغير علم والفواحش ما ظهر منها وما بطن والظلم لا يكون فيها شيء من المصلحه Sesungguhnya syirik dan dusta atas nama Allah, berbicara atas nama Allah tanpa dasar ilmu, dan fawahish, perbuatan-perbuatan keji baik yang nampak maupun yang tersembunyi darinya, dan kezaliman itu tidak ada sesuatu pun di dalamnya kemaslahatan. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan bahwa syirik, ya syirik, dusta atas nama Allah, atau berbicara atas nama Allah seperti orang melegalkan masuk parlemen terus mendalil dengan ayat-ayat Allah itu namanya dusta atas nama Allah orang menghalalkan zina dengan kasih dalil-dalil itu namanya dusta atas nama Allah terus fawahish perbuatan-perbuatan keji zina homo dan yang lainnya baik yang nampak maupun yang tersembunyi dan zulm kezaliman membunuh tanpa hak memukul tanpa hak itu apa? Sama sekali di dalamnya tidak ada sedikit pun maslahat. Tidak ada sedikit pun maslahat. Jadi Allah sudah eh, apa? sudah menetapkan bahwa syirik adalah dilarang dan tidak ada maslahat sedikit pun di dalamnya. Sehingga orang yang melakukan kemusyrikan dengan alasan maslahat itu apa? telah menentang Allah dan Rasulnya. Ya, Syekhul Islam mengatakan la yakunu fiha syai'un minal maslahah. Di dalamnya tidak ada sedikit pun dari kemaslahatan. Jadi tidak ada yang namanya maslahat dakwah terus melakukan kemusyrikan. Juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam Al-Majmu' Majmu' Al-Fatawa juz 14 halaman 470 beliau mengatakan innal muharramati kisman ahaduhuma ma yuqta'u bi anna syar'a lam yubih minhu syai'an la li daruratin wa la li ghairi daruratin kasyirki wal fawahishi wal qawli 'ala Allah bi ghairi ilmin waz zulmil mahad Sesungguhnya hal-hal yang diharamkan itu ada dua dua macam. Hal-hal yang diharamkan itu ada dua macam. Yang pertama adalah hal yang dipastikan, yang qat'i yang dipastikan bahwa syariat ini tidak membolehkan sesuatu pun darinya. Baik dalam kondisi darurat maupun bukan pada kondisi darurat. Seperti syirik, fawahish, perbuatan keji, dusta atas nama Allah tanpa dasar ilmu, dan kezaliman murni. Lihat di sini empat hal. Syirik, fawahish ya. terus dusta atas nama Allah kan dan kezaliman yang murni al-bagyu aniaya ini dalam ajaran manapun tidak pernah dibolehkan dan itu dipastikan bahwa syariat tidak pernah membolehkan sedikit pun darinya walaupun dalam kondisi darurat sekarang orang darurat umpamanya punya Eh, keluarganya sakit keras. Sudah habis biaya, keluarga yang sakit tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan. Kasihan dia bertahun-tahun menderita penyakit. Keluarga juga sudah habis harta. Sehingga dengan alasan dorurot, akhirnya Pak diputuskan untuk menyuntik mati si keluarga yang sakit itu. Itu tidak boleh tidak boleh. Karena apa? Termasuk membunuh adalah termasuk perbuatan zulm. Itu hak ya karena jiwa ini bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kondisi darurat tidak boleh apalagi bukan kondisi darurat. Itu apa? Syirik, dusta atas nama Allah, fawahish dan berbuat aniaya. Dan ini adalah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat uh, Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal isma wal bagya bi ghairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah Sesungguhnya yang diharamkan oleh eh, Rabbku itu hanyalah mengharamkan apa al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji yang nampak darinya dan yang tersembunyi. Terus wal isma wal bagia dosa dan aniaya tanpa hak, itu kezaliman tadi, kezaliman yang murni. Terus kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak ada, Allah turunkan dalilnya. Dan kalian berdusta e, berkata atas nama Allah apa yang kalian tidak ketahui. Di sini e, dalam Al-A'raf ayat 33 tentang apa? Hal-hal yang tidak pernah dibolehkan di dalam syariat manapun dan pengharamannya pun itu sudah sejak di Mekah. Sudah dalam ayat-ayat Makiyah Allah menurunkan pengharaman hal-hal tersebut. Sehingga bila kondisi darurat saja tidak boleh apalagi dengan alasan maslahat maslahat dakwah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan juga dalam Al-Fatawa Al-Kubra juz 6 halaman 75 warajulu law takallama bi kalamil kufri lima salihi dunya min ghairi haqiqati i'tiqadin sahha kufruhu batinan wa zahira. Lihat di sini perhatikan. Warajulu law takallama bi kalamil kufri lima salihi dunia. Seorang seandainya mengucapkan kalimat kekafiran karena kepentingan dunia, maslahat-maslahat dunia, min goiri haqiqati min goiri haqiqati tiqadin tanpa dibarengi keyakinan tanpa disertai keyakinan hati, cuma di lisan saja. Soha kufruhu batinan wa zahira. Maka sahlah kekafirannya secara lahir batin, secara batin dan lahir. Jadi orang seandainya mengucapkan kekafiran untuk kemaslahatan, untuk maslahat, dia mengucapkan salisan saja, tapi di batin tidak disertai, tidak disertai dengan tidak disertai dengan keyakinan hati, maka apa? Soha kufruhu batinan wa zahira. Maka sahlah kekafirannya secara batin dan zahir. Maksudnya dia kafir lahir batin. Karena sudah kita bahas dalam materi yang sebelumnya apa? Ta'at talazum baina zahir wal batin. Keterkaitan antara lahir dan batin. Orang dikala mengucapkan kalimat kekafiran. Dia sengaja lagi tidak dipaksa. Maka dia kafir lahir batin walaupun mengklaim bahwa dia di hatinya tidak meyakini kekafiran tersebut. Makanya di sini Syekhul Islam mengatakan warrajulu law takallama bi kalamil kufri lima salihi dunya min ghairi haqiqati i'tiqadin sahha kufruhu batinan wa zahira. Orang seandainya mengucapkan kalimat kekafiran karena kepentingan-kepentingan dunia, maslahat masa dunia tanpa disertai keyakinan hati, maka sahlah kekafiran dia secara batinan wa zahira. Maksudnya dia kafir lahir batin. Nah, sedangkan orang-orang yang masuk ke dalam parlemen atau orang-orang yang melakukan e, masuk dalam sistem demokrasi dengan alasan kan kita tidak meyakini, kita hanya mengikuti mekanisme saja. Jadi kita e, dalam demokrasi ada demokrasi yang ideologi, ada e, demokrasi yang sifatnya mekanisme saja, hanya menjadikan wasilah sarana saja, tidak eh, apa secara akidah. Ini sama saja, sama saja. Karena apa? Karena akidah itu eh, mekanisme itu muncul daripada akidah. Makanya orang yang masuk dalam sistem demokrasi, walaupun hatinya mengingkari, tapi dia mengikuti mekanisme-mekanisme demokrasi itu menyandarkan hukum kepada selain Allah, menyandarkan kebenaran voting itu kepada apa? E, kepada suara terbanyak dan seterusnya itu apa dia ketika masuk dalam sistem demokrasi masuk menjadi anggota parlemen walaupun lisannya mengatakan hati saya mengingkari tapi dia ikut melakukan kekafiran maka apa kafirun dia apa kafir lahir batin dan klaim maslahat dakwah yang dia utarakan tidaklah di diterima. Nah ini adalah uh, materi kita pada uh, siang hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami sehingga dengan ini kita jangan ada keraguan dalam hati kita dari memponis orang yang melakukan kemusyrikan atau kekafiran syirik akbar dengan alasan maslahat dakwah, maslahat penegakan syariat, maslahat uh, maslahat lainnya ya kita cukupkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh